Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan bagi orang-orang yang bertakwa balasan yang sangat besar, yaitu berupa surga. Sesuatu yang tak akan pernah bisa dibayangkan oleh mata. Sesuatu yang tak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan tak akan pernah kita bisa memikirkannya. Sebagaimana dalam hadis kursi Allah berfirman, "A'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at." Aku menyediakan untuk hambaku di dalam surga sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga. Keindahan yang luar biasa. Keelokan yang luar biasa anda tak akan pernah bisa membandingkan keindahan dunia dibandingkan dengan keindahan surga. Karena ia tidak ada apa-apanya ya akhal Islam. Allah memberikan kepada penghuni surga rumah-rumah dan istana-istana yang megah dan mewah. Allah memberikan kepada penghuni surga segala macam tanaman-tanaman yang bermanfaat di dalam surga. Namun subhanallah, Ternyata semua itu ya akhi dihasilkan dengan cara beramal beramal saleh. Lalu bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah di surga bila Anda di dunia untuk membangun sebuah rumah Anda harus memeras keringat Anda. Kita harus berusaha membanting tulang untuk bisa membuat sebuah rumah yang megah di dunia terkadang kita ber berkhayal dan berandai-andai mempunyai sebuah rumah yang indah, rumah yang nyaman. Apabila itu di dunia, maka di surga rumah itu tiada tandinginya ya akal Islam. Di surga kita tidak butuh kepada harta untuk membeli sebuah rumah di surga. Akan tetapi untuk mendapatkan rumah di surga adalah hanya dengan beramalan saleh. Amalan-amalan saleh. Lalu kita melanggung, melanggengkan amalan-amalan tersebut. Rasulullah Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa amal yang siapa yang mengamalkannya kata Rasulullah maka akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Amalan itu tiada lain yang pertama yaitu membangun masjid walaupun hanya sedikit. Sebagaimana Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin, allahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangunkan masjid walaupun hanya sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan di, di, di dalam surga sebuah rumah. Subhanallah, Anda ikut berpartisipasi membangun masjid walaupun hanya semeter, Allah tetap akan berikan kepada Anda sebuah rumah di dalam surga. Di antara amalan itu ya akhul Islam, itu membaca kul huwallahu ahad sepuluh kali. Kata Rasulullah man qara'a qul huwallahu ahad asyara marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali maka Allah akan bangunkan di dalam surga sebuah rumah. Padahal ini amalan yang sangat ringan sekali. Kenapa qul huwallahu ahad begitu besar pahalanya? Ya akhwan Islam, sebagaimana kita telah ketahui bahwa kul huwallahu ahad saja ta'dilu al Qur'an kata Rasulullah. Itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti apabila Anda membaca kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad tiga kali sama dengan Al-Qur'an semuanya. Bagaimana kalau Anda baca itu sepuluh kali? Sungguh besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ya akhi, orang yang menjaga 12 rakaat salat terwatib akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Kata Rasulullah man hafadha ala thnatai asyarah. Siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Apa itu? Dalam riwayat Tirmidzi dijelaskan, itu dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isya. Siapa yang menjaga ini, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Di antara amalan itu ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum <clears throat> yaitu seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana zaim fi baitin fi rabadil jannah." Aku menjamin dengan sebuah rumah di pinggiran surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, pertengkaran, walaupun ia di pihak yang benar. Subhanallah ketika ia tidak mau berdebat, ketika ia meninggalkan perdebatan, walaupun ia di atas pendapat yang hak, di atas kebenaran, maka Allah akan bangunkan kepada dia sebuah rumah di pinggiran surga. Sementara Rasulullah memberikan pahala yang besar, yang lainnya. Wa ana za'imun bi fi a'lal jannah. Aku menjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Liman hasuna khuluquhu, bagi mereka yang akhlaknya baik. Subhanallah. Akhlak yang baik dan orang yang mempunyai akhlak yang baik akan dibangunkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Makanya ya akal Islam dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya amalan yang paling berat timbangannya di hadapan Allah kelak pada hari kiamatlah akhlak yang baik. Kata Rasulullah laisa syai'un athqalu fil mizani indallahi min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya kelak pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Demikian pula ya akhal Islam. Ada orang yang beriman masuk Islam dan berhijrah. Orang yang beriman masuk Islam dan berjihad maka orang seperti ini akan diberikan tiga rumah sekaligus. Dalam hadis yang oleh Syekh al bani rahimahullah, "Ana zaim, aku memberikan jaminan dengan rumah di pinggiran surga, di tengah surga dan yang paling tinggi dari surga bagi orang yang beriman, masuk Islam dan berhijrah." Dan aku menjamin dengan rumah di pinggir surga di tengah surga dan di di paling tinggi yang di, di, dari dari surga bagi mereka yang beriman masuk Islam dan berjihad fi sabilillah. Subhanallah ya akal Islam. Ternyata untuk mendapatkan rumah-rumah di dalam surga sesuatu yang mudah yaitu dengan cara beramal saleh. Berbeda dengan Anda mendapatkan rumah di dunia, Anda harus mengeluarkan uang berjuta-juta. Tapi untuk mendapatkan rumah di dalam surga Allah berikan kemudahan dengan cara kita beramal saleh, dengan cara kita istiqamah, dengan cara kita berusaha untuk menapaki jejak kaki Rasulullah SAW. Kini Anda telah membangun sebuah rumah yang mewah di dalam surga. Namun rumah itu ya akhi bila tanpa kamar, tanpa rumah itu menjadi sesuatu yang tidak indah. Kita butuh kamar-kamar yang istimewa. Kita butuh kamar-kamar yang VIP. Maka Rasulullah menyebutkan bagaimana kita membuat sebuah kamar yang indah di dalam rumah kita di surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati" Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar tura min butuniha wa butunuha min zuhuriha yang bagian dalamnya tampak dari luarnya dan bagian luarnya tampak dari dalamnya hanya Allah yang mengetahui bagaimana keindahan kamar ini kemudian para sahabat bertanya wahai Rasulullah liman untuk siapa kamar-kamar itu wahai Rasulullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman at'amat ta'am wa atabal kalam wan Itu bagi mereka yang memberikan makar, makan kepada fakir miskin dan yang yang baik ucapannya. Demikian pula bagi orang yang sholat malam ketika manusia sedang tidur. Subhanallah, tiga amalan ini yang menyebabkan rumah-rumah kita diberikan oleh Allah kamar-kamar yang indah, kamar-kamar yang indah dan istimewa. Kini Anda telah membuat sebuah rumah dengan kamar-kamarnya yang indah. Namun Anda butuh taman, kebun-kebun yang indah, yang menyejukkan pandangan. Maka tiada lain ya akhi menanam, menanam kita harus menanam pohon di surga. Tanaman pohon itu, tanaman-tanaman di surga itu berupa zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sebagaimana dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah ya Muhammad aqri minni um aqri ummataka minni salam wahai Muhammad sampaikan salamku untuk umatmu wa akhbirhum dan kabarkan kepada mereka kata Nabi Ibrahim annal jannata tayyibatu turbah bahwa surga itu bagus tanahnya azbatul ma airnya tawar dan segar wa annaha qi'an dan bahwasanya surga sekarang masih kosong tanahnya wa anna ghirasaha subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar dan bahwasanya tanamannya adalah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ketika seorang hamba memperbanyak ucapan ini subhanallah ditanamkan sebuah tanaman di surga alhamdulillah ditanamkan sebuah pohon di surga Allahu akbar la ilaha illallah ditanamkan untuk anda sebuah pohon di surga. Kini rumah anda telah cantik sekali. Dihiasi dengan tanam, dengan taman-taman dan kebun-kebun yang indah. Dengan beramal saleh. Subhanallah ya akal Islam. Untuk inilah kita berlomba-lomba. Kepada inilah kita berlomba-lomba ya akal Islam. Adapun anda memperbagus dan mempercantik rumah anda di dunia itu semuanya hanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidakkah kita berusaha untuk mempercantik rumah kita di surga dengan banyak beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Umat al-Islam Setelah kita membuat rumah yang istimewa di dalam surga Menghiasi dengan taman-taman dan kamar-kamar yang istimewa dan indah namun tidak ada isinya. Sungguh sangat menyedihkan. Tentunya setiap penduduk surga akan diberikan oleh Allah bidadari-bidadari yang cantik jelita. Akan tetapi ada sebuah amalan yang membuat seorang penduduk surga diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih bidadari yang ia suka. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa ala an yunaffidah. Siapa yang bisa menahan amarahnya sementara ia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah akan panggil ia pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Fayukhayyiruhu. Lalu Allah menyuruh dia untuk memilih dari bidadari-bidadari surga yang ia mau. Subhanallah ya akhir Islam azan ya Allah wa yakum. Inilah ya akhal Islam azani Allah. Maka setiap orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan dijanjikan oleh Allah dengan kesenangan-kesenangan yang luar biasa kelak pada hari kiamat. Tapi itu tidak mudah ternyata. Ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk melihat surga, apa yang terjadi ternyata surga itu dikelilingi oleh yang berat-berat. Uffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan yang berat-berat, kata Rasulullah. Berat maksudnya apa? Berat terhadap hawa nafsu kita. Ketika kita mentaati Allah, setan datang untuk menggoda kita dan menghalang-halangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha untuk meniti jalan Allah, Senantiasa godaan, ujian, cobaan menerpa kehidupan seorang mukmin. Karena itu memang janji Allah. Allah berfirman Alif Lam Mim, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, "Kami beriman," sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka kata Allah fala ya'lamanna alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin dengan ujian itu Allah pun tahu siapa yang imannya benar dan jujur dan siapa yang imannya dusta semua kita mengharapkan surga semua kita mengharapkan sebuah rumah di surga tapi siapa di antara kita yang berusaha untuk menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya, untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya ya akhal Islam. Maka dari itu ya akhal Islam, siapa saja yang menginginkan rumah di surga, siapa saja yang menginginkan kenikmatan yang luar biasa di dalam surga, syaratnya hanya satu, berjihad melawan hawa nafsunya dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.